Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa an qalili nahwi dami ghairihi ay ajnabi ghairi muhalladin bi khilafi katsirihi wa minhu kama qala adru'i dhamun infasala min badani thumma asabahu wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'af kama fil majmu' wa yuqasu ma damu sairil manafid ila al kharija min ma'dinin najasa kama halil ghaib والمرجع, والمرجع في القلة والكثرة العرف ومن شك في كثرته له حكم القليل ولو تفرق النجس في محل ولو جمع كثرة كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ورجحه بعضهم ويؤفى عند من نحو فسد وهجم بمحلهما وإن كثرا وتصح صلاة وتصح صلاة من أدمى لسانه قبل غسل الفم idza lam yata idza lam yabtali rikuhu fiha li'anna dam lisa ma'fun anhu binisbah ila rik walau rafa qabla shalah wa dama fa in rajan qata wa in fa in raja in qita'uhu wal waqtu muttasi intadharuhu wa illa tahfadu kasalis khilafan liman za'ama intadharuhu wa in kharaja al waqtu kama ta'akhkhara li ghasli thawbi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'lim والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاسنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan sedikit karena masih yang ada di papan tulis ini belum lengkap. Yang ada apa? Kita baca Fathul Mu'innya dulu. Setelah itu baru kita terangkan yang ada di papan tulis. Wa an galili nahwi dami ghairihi. Ini masih ma'tuf pada wa yu'fa. Wa yu'fa andah andami nahwi burghus Wadummal wa in kasura bi ghairi fi'lihi. Kemudian teruskan apa? Dan dimaafkan kemarin dimaafkan daripada darah semisal bulgus daripada sesuatu hewan yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu atau yang lainnya. Kemudian dumal juga dimaafkan itu bisul wa in kasura walaupun banyak darahnya Cuman syaratnya bi fi'lihi dengan tanpa pekerjaannya dia, bukan dia yang menyebabkan apa keluarnya itu darah seperti dumal. Cuman di situ ada pendapat yang mengatakan walaupun bi fi'lihi ya, kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian sekarang wa an galili nahwi dami ghairihi dan juga dimaafkan daripada sedikit semisal darah ghairihi orang lain darah lainnya. Maksudnya bukan darah dirinya sendiri, dimaafkan. Kok dikatakan nahwidamin berarti ada yang lain? Iya, goeh. Yaitu nanah, sama hukumnya. Sedikit darah atau sedikit nanah dari ajnabi, ayat ajnabi dari orang lain itu dimaafkan. Cuman syaratnya ghairi mughalladin selain najis mughalladhah. Kalau sedikit darah dari yang lainnya Bukan darahnya sendiri Itu dimaafkan Cuman syaratnya bukan najis mughalladhah Darahnya anjing sedikit Darahnya babi sedikit Hukumnya gimana? Najis tidak dimaafkan walaupun sedikit Layu famu mutlaqan Sebagaimana nanti di papan Bikhilafi kasirihi Berbeda kalau banyaknya daripada najis ghairihi kalau memang najis dari yang lainnya bukan min nafsihi, kalau itu banyak hukumnya apa? Tidak dimaafkan. Berarti najis kalau bukan dari dirinya sendiri dimaafkan sedikitnya dengan syarat ghair mughallab. Bukan najis mughalladha, bukan darah daripada anjing dan babi. Wa minhu kama al-Adru'i dam infasala min badanihi thumma asabahu dan termasuk dimaafkan sedikit darah yang dianggap dari yang lainnya. Kal adrui berkata Imam Adrui, damun yaitu darah infasola yang terpisah min badanihi dari badannya summa asabahu kemudian menimpa dia maksudnya apa summa ada ilaihi kemudian kembali kepada dia jadi gini kalau ada darah keluar dari kita min nafsihi berarti kan berarti keluar darah dari dirinya sendiri sudah keluar balik lagi yang kembali lagi itu dimaafkan sedikit seperti yang dikatakan dan ghairihi atau dimaafkan sedikit atau banyaknya seperti kita ketahui kalau darah kita sendiri yang keluar itu dimaafkan sedikit atau banyaknya Cuman kalau sudah terpisah dari kita kembali lagi berarti dimaafkan sedikitnya saja. Itu maksudnya. Kenapa? Karena dihukumi ajnabi. Karena sudah terpisah dari kita, kembali lagi dihukumi ajnabi. Makanya wa minhu termasuk daripada dam ghairihi tadi itu apa? Dam infasala yaitu darah yang sudah terpisah dari badannya summa asabahu. Maksudnya asabahu itu apa? Ada ilahi, kemudian kembali kepada dia. Amin ya? Kemudian wa an galili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu. Dimaafkan juga <clears throat> dari sedikitnya semisal darah haid wa ru'af dan mimisan keluar darah dari hidung kama fil majmu sebagaimana disebutkan di kitab Majmu. Jadi darah haid kalau sedikit dimaafkan. Ru'af mimisan atau keluarnya air dari hidung itu juga dimaafkan kalau sedikit. Di situ nahwi itu sebetulnya lebih tepat tidak usah nahwi karena memang head dan waaf saja yang lainnya nanti yugos dikiaskan itu damul manafid. Wa an galili nahwi dami haidin dan dimaafkan juga dari semisal darah head waruaf dan darah yang keluar dari hidung kama fil majmu' sebagaimana disebutkan di kitab Majmu' Wa yugasu bihima dan dikiaskan dengan keduanya. Dikiaskan dengan damhat waruaf, sama hukumnya dikiaskan. Damusa iril manafid darah semua manafid yang keluar dari lobang-lobang. Lobang mulut, lobang telinga, Ya, yang keluar dari lubang itu sama hukumnya seperti dam head dan dam ru'af. Berarti apa? Dimaafkan sedikitnya. Dimaafkan sedikitnya. Cuman ini pendapat Ibn Hajar saja. Khilafan lir Romli. Kalau Imam Romli berpendapat damul manafid tidak dimaafkan walaupun sedikit. Nanti seperti ada di sini. Damul manafid tidak dimaafkan walaupun sedikit. Itu pendapat Imam Romli. Berarti yang ada di kitab karena memang dia muridnya Ibn Hajar ya. Kan Fatul Mu'in ini kan muridnya Ibn Hajar. berarti dia mengambil pendapat gurunya. Yaitu apa? Damul manafid dimaafkan sedikitnya seperti dam had waru'af. Illal kharij min ma'dinin Najasa kama halil ghaid kecuali yang keluar dari ma'dinin najasa. Tambangnya najis, maksudnya tempatnya najis ya. Tempatnya najis kama halil ghaid seperti tempatnya ghaid. Keluarnya kotoran besar ya. Ghaid. Seperti tempatnya, maaf, berak. Nah, kalau seandainya keluar dari tempat lubangnya kencing, ya tempat dari gubul atau dubur cuman itu pun keluar dari masana. Masana itu tempat keluarnya apa ini tempat keluarnya tempat kantong kencing itu masana. kalau keluar dari itu mak dinun aja najasa kantong kencing itu atau mahalul ghaid tempat ya tempat berak yaitu lambungnya kita ini yang penuh ya itu kalau keluar dari situ berarti tidak dimaafkan. Makanya diperkecualikan yugosu biha itu keluar dari sairul manafit termasuk sairul manafit kan termasuk lobang kan lo berarti keluar dari salah satu dua jalan jalan depan dan jalan belakang itu termasuk dimaafkan enggak kecuali itu kecuali kotoran yang sering keluar dari jalan depan dan jalan belakang ya tidak dimaafkan walaupun sedikit paham ya wal marji'u fil gillati wal kasrati al urfu ukuran sedikit atau banyaknya itu ukurannya berapa? Al-urfu secara umum. Kalau orang e, seandainya umum mengatakan itu adalah sedikit, ya sedikit. Kalau memang itu mengatakan banyak, ya banyak. Ada pendapat mengatakan bukan itu ukurannya, bukan uruf. Sedikit atau banyaknya nanti darah sedikit, darah banyak, itu ukurannya berapa? Mulai kemarin kan ono golil kasir, golil kasir. Berapa itu golil? Ukurannya berapa itu kasir? Kalau di sini al-urfu. Umumnya manusia mengatakan itu, wih, akeh ini gede ini, berarti akeh. Wih, ono apa itu gede itu? Itu titik, itu anak titik. Nah, berarti sedikit. Al-urfu secara umum. Cuman ada yang mengatakan, Al-kathiru ma balagha haddan yadharu lin-nadhir min ghairi ta'ammulin wa im'an. Ada yang mengatakan e, kasir itu banyak itu yaitu ma balagha sesuatu yang sampai hadan batas yadharu yang bisa tampak linadir bagi orang yang mandang min ghairi ta'ammulin wa im'an dengan tanpa memperhatikan dengan sangat. Dari jauh dari melihat gini tak kelihatan apa itu darah. Itu berarti banyak. Kalau seandainya diperhatikan mendelik mendekat baru kelihatan berarti itu sedikit. Ada ulama yang memberi Ukuran sedikit dan banyaknya seperti itu. Ada yang mengatakan zada ala dinar, lebih daripada dinar itu berarti banyak. Ukuran uang dinar lebih daripada itu berarti banyak, kurang daripada itu berarti sedikit. Ada yang berpendapat lain, ukuran godrul kaf, ukuran telapak tangan. Kalau lebih daripada ukuran uh, ukuran telapak tangan atau lebih berarti itu banyak. Kalau kurang daripada ukuran telapak tangan berarti itu sedikit. Ulama beda pendapat sini. Banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan inna dara in, inna dirham al bagli uh, eh, bagli ay qadrahu ukuran uh, apa ini dirham yang dibuat untuk menstempel daripada hewan. Nanti hewan itu kadang-kadang ada untuk nandai. Nah, itu agak besar. Kalau seperti itu berarti dikatakan banyak. Kurang daripada itu kecil. Ada yang mengatakan dengan ukuran kuku lebih daripada ukuran kuku berarti banyak. Kurang daripada ukuran kuku berarti sedikit. Alhasil di situ banyak pendapat untuk apa ketentuan daripada sedikit atau banyaknya. Baik, bisa teruskan. Sekarang kalau dia ragu, sedikit atau banyak ini yang dia ragu. Hukumnya gimana? Wama syakka fi kasratihi lahu hukmul galil dan sesuatu yang dia meragukan fi kasratihi di dalam banyaknya ini sedikit atau banyak ragu dia lahu hukmul galil maka dihukumi sedikit maka itu sesuatu yang dia ragukan dihukumi sedikit berarti apa dimaafkan ini sedikit atau banyak darah ini ya sedikit atau banyak dari dam ajnabi masalah kalau sedikit kan dimaafkan kalau banyak tidak ini sedikit atau banyak lau hukmul golil dihukumi sedikit walau tafarraqan najisu fi mahallah seandainya terpisah-pisah itu najis fi mahala di beberapa tempat jadi di badannya dia atau di bajunya dia dam ajnabi dam orang lain sedikit semuanya Cuman terpisah-pisah di tangan sedikit, di kakinya sedikit, di lengan yang kanan sedikit, di lehernya sedikit. Seandainya dikumpulkan jadi satu, jadi banyak. Ini dihukumi sedikit atau banyak, dimaafkan atau tidak? Paham ya? Jadi seandainya ada najis, contoh yang dimaafkan sedikitnya seperti dam ajnabi tadi. Dam ajnabi itu dimaafkan sedikitnya Cuman di beberapa tempat di tangan lengan kiri ada, lengan kanan ada, kemudian masalah di kopiahnya ada di walhasil di beberapa tempat sedikit semuanya. Cuman kalau dikumpulkan jadi satu bisa banyak lebih daripada ukuran yang dikatakan banyak. Apa itu dihukumi sedikit dimaafkan atau dihukumi banyak berarti tidak dimaafkan semuanya. Nah, di situ lama beda pendapat. Walau tafarrakan najasu Fimahala seandainya terpisah-pisah najis di beberapa tempat. Walau jumia terpisah najis ail golil ya, najis yang sedikit. Ain tafarrokan najas ay al golil yang sedikit. Fimahala di beberapa tempat. Walau jumia kasuro. Seandainya dikumpulkan itu sedikit-sedikit yang banyak tadi itu fimahala di beberapa tempat kasuro akan jadi banyak. Maka hukumnya katanya karena lau hukmul golil indal imam. Maka itu karena ada itu najis yang sedikit lau hukmul golil mempunyai hukum sedikit indal imam menurut pendapat imam. Dan juga apa? Wafaqahur Romli Imam Romli juga berpendapat sama dihukumi sedikit. Adapun yang mengatakan pendapat yang mengatakan itu dihukumi banyak wal kathiru indal mutawalli wal ghazali wa ghairu wa ghairihima. Ada yang mengatakan itu dihukumi najis yang sedikit tadi terpisah-pisah dihukumi banyak berarti tidak dimaafkan menurut pendapat siapa indal mutawalli wal ghazali dan Imam Ghazali wa ghairihima dan selain keduanya. Baik, berarti ada khilaf ya. Ada khilaf. Warajjahahu ba'duhum dan menguatkannya sebagian daripada mereka. Selesai. Sekarang masalah darah cantuk, darah bekam atau dam fas. Wa yu'fa anda minahwi nahwi fasdin wa hajmin bih mahallihima wa in kathura. Dan dimaafkan dari semisal darah Eh, dimaafkan dari darah semisal fas wahajmin dan hijamah bekam lihima di tempat keduanya wa inka surah walaupun banyak kalau darah daripada hijamah dan fasad dimaafkan walaupun banyak apa yang dimaksud lihima ma yaglibus sayalan ilaihi adatan wa ma hadahu minas minas yaitu yang biasanya mengalir ilahi kepada itu tempat adatan biasanya. Kalau seandainya ada darah ke bawah kan? Seandainya kita bekam darahnya kan ke bawah. Berarti itu mayaglibu sayalan biasanya memang mengalir ke bawah. Kalau mengalir ke atas lain lagi. Itu berarti yujawis mahallahuma. Kalau ini ke bawah, ah itu dimaafkan tetap walaupun banyak. Kalau bekam Kemudian dan yang sejajar dengan baju. Oh kena baju nempel dengan bajunya, tidak apa-apa dimaafkan. Itu yang dikatakan apa? E, dikatakan bimahalihima di tempat keduanya yaitu fasad dan hijama. Berarti darah hijama walaupun banyak tetap dimaafkan, cuman syaratnya tetap bimahalihima. Yang dimaksud bimahalihima itu apa? Mayaglibus sayalan ileh adatan, yaitu yang biasanya mengalir itu darah kepada itu tempat. Nah, ya. Watasihu salatu man atmawis. Insyaallah kita terangkan besok. Ini sekarang yang ada di papan. Hasil dari semuanya kemarin itu sampai sekarang. Ambil, ambil itu rotan, rotan. Masalah darah Masalah darah dan geh di situ bisa disimpulkan dari pembahasan mulai kemarin sampai sekarang dibagi dua. Darah dan nanah itu dibagi dua. Ada lam yudrik hutorof, tidak kelihatan mata. Darah dan nanah yang tidak terlihat dengan mata. Mata maksudnya apa? Dengan pandangan biasa mata mu'tadil. Dengan ain mu'tadil, mata yang biasa tidak kelihatan itu darah. Contoh seperti kemarin lalat masalah mencelak ke darah, kemudian mencelak ke baju kita. Ya apa ini hukumnya? Kalau memang tidak terlihat mata, yuk fa mutlakon, dimaafkan secara mutlak. Dimaafkan secara mutlak. Sepakat semuanya mengatakan ma'fu walau min mughallad, walaupun dari najis mughalladhah. Walau mughallad, ya. Walau mughallad. Walaupun dari najis mughalladhah. Darahnya anjing, darahnya babi, kalau tidak terlihat mata mu'tadil berarti dimaafkan. Yang kedua, yudriku taraf bisa terlihat mata, dibagi dua lagi. Kalau najis darah atau nanah yang kelihatan mata dibagi dua. Minal mughalladhah min ghairi mughalladhah. Kalau memang dari najis mughalladhah kelihatan mata, lo darahnya anjing, lo darahnya babi, hukumnya apa? Lam yu'fa mutlaqan, tidak dimaafkan secara mutlak. Sedikit banyak tidak dimaafkan. Memang mutlakon sini sedikit atau banyak. Oh, enggak ini berarti lam yudriku taraf berarti apa? Sedikit ya. Tapi Berarti kalau kelihatan mata, kalau memang dari najis mukallalah, lam yu'fa mutlakon berarti tidak dimaafkan secara mutlak. Kalau memang dari selain najis mukallalah, dilihat dulu. Ada darah, kelihatan mata bukan dari najis mukallalah, dibagi dua lagi. Tak ada bi muhi dia sengaja dengan mengotorinya. Dia sengaja ngambil darahnya, masalah darahnya yang dimaafkan walaupun sedikit seandainya darah dirinya sendiri diambil. Teplokkan badannya. Apa dimaafkan? Lam yu'famu tlakon. Kenapa? Tadhammuh bin najasa haram dan tidak dimaafkan. Tak ada bi tadhammuhi berarti lam yu'famu tlakon. Kalau lam ya tak ada bi bihi. Alifnya Alifnya lam yata'adda bihi ya tidak sengaja tidak dia tidak meng, apa sengaja dengan itu najis bukan mengambil najis kemudian dilemparkan ke dia sendiri gitu dikotori dirinya sendiri tadammuh apa mengotori dirinya sendiri kalau tidak mengotori dirinya sendiri dibagi dua lagi dilihat ada darah yang terlihat mata bukan dari najis mughalladzah kemudian dia tidak sengaja untuk mengotorinya dibagi dua ikhtalata bi ajnabi ghair daruri. Kalau seandainya bercampur dengan ajnabi dengan yang lainnya seperti kemarin ada yang daruri, ada yang ghair daruri kan. Kemarin yang daruri kan banyak kena air wudu, kena air minumnya, kena mandi walaupun di kemarin kan. Kemudian kena keringatnya, itu daruri. Ini min ghairi daruri bukan dari yang daruri, bukan dari yang darurat bercampur dengan ajnabi gharbaruri nah, ya, kena air yang lainnya bukan seperti kemarin berarti apa lam yu'fa mutlakon kenapa ikhtilat bi ajnabi tidak dimaafkan secara mutlak cuman yang bukan daruri kalau yang daruri amma idza atau kal arak wa nahwihi pakai kan banyak kemarin saya misalkan ya apa ini hukumnya kalau ikhtalata sayu fayu'fa maka dimaafkan tetap dimaafkan tetap dimaafkan. Kemudian kalau memang tidak bercampur dengan yang lainnya. Jadi dia tidak sengaja dengan tidak sengaja mengotori dengan itu najis dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Si dibagi dua lagi. Kadang min kadang minulaihi Darah anak keluar ya kena lading, kemudian keluar darah. Keluar darah ini minafsihi dari diri anak sendiri. Ada orang lain berdarah kena nyiprat ke saya. Atau seperti seperti tadi pembahasan apa? Ada darah saya yang sudah sholat summa ada ileh. Itu dihukumi ajnabi. Berarti min ghairi juga. Ya. Dari sini dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri. Seperti tadi yang dimaten tadi. Nah, dibagi dua lagi. Kalau dari dirinya sendiri gimana? Kalau dari orang lain gimana? Yang sedikit dulu. Yang dari orang lain gimana hukumnya? ufiya anil golili dunal kasir Ditambah apa di sini? Min ghairi mughallat ya. Wis mari dik kono. Anda tidak perlu di sini dah. Tadi kan sudah ada kalau min mughallat mutlak dalam yu'fa mutlakon ya. Lam yu'fa mutlakon. Kan itu kalau mau tambah di sini juga min ghairi mughallat seperti yang ada di matan. Baik, jelas. Kalau berarti dari orang lain berarti dimaafkan sedikitnya saja. Sekarang kalau min nafsi dari dirinya sendiri, ada darah keluar dari dirinya sendiri. Dibagi dua lagi. Kadang keluarnya minal manafid seperti yang ada di matan tadi kalfam, keluarnya dari hidung gimana? Keluarnya dari mulut, dari telinga, gimana hukumnya? Nah, di situ ada khilaf kan tadi. Kalau di matan itu menurut pendapat Ibn Hajar. Kasir cuma dibagi dua dulu. Kalau minal manafid keluar dari hidung atau telinga atau mulut dari lubang-lubang yang ada dari dirinya sendiri. Dibagi dua, kasir wa galil. Kalau kasir banyak, wake telinganya keluar darah. Ya apa hukumnya? Lam yu'fal ittifaqan, tidak dimaafkan ittifak antara Ibn Hajar Imam Romi sepakat mereka mengatakan tidak dimaafkan kalau banyak. Kecuali nanti masalah damlisah masalah darah yang keluar di gusi. Nanti ada di Maten insyaallah seminggu yang akan datang. Jadi sini kalau banyak tidak dimaafkan secara mutlak kecuali nanti kita ketahui. Kalau memang sedikit darah yang keluar dari manafid sedikit. Ya Pak, Ibn Hajar mengatakan yu'fa dimaafkan Ibn Hajar seperti yang ada di kitab Fathul Muin Walam yu'fa indah Imam Romli Tidak dimaafkan Imam Romli Berarti damul manafid indah Imam Romli Sedikit atau banyaknya tidak dimaafkan Itu pendapat Imam Romli Baik Itu kalau keluar dari manafid Kalau keluar min ghairil manafid Bukan keluar dari manafid Seperti apa? Kedamamil Kemarin itu contohnya damamil ya keluar dari uh, keluar dari selain manafit seperti bisul-bisul Ya apa ini hukumnya? Yu'fa an goliliha wa kathiriha Dimaafkan sedikitnya dan banyaknya Kalau itu damamil Cuman ada dua syarat In lam yakun bifi'lihi Jika tidak karena pekerjaannya Bukan karena fi'lihi Dia yang jebrot Jadi ada dumal Dia sendiri yang jebrot Ya apa hukumnya? Berarti bifi'lihi. Syaratnya dimaafkan sedikit dan banyaknya jika tidak karena pekerjaan dirinya. Walam yujawis mahallahu dan tidak melewati daripada melebihi daripada tempat keluarnya. Jebrot kemudian jalan ke bawah, dimaafkan sedikit dan banyaknya. Kalau jalannya ke atas itu ya berarti yujawis mahallahu kalau seandainya tidak sesuai dua syarat ini, hukumnya apa? Wa illa ayin kana bi fi'lihi au jawaza mahallahu ufiya an qaliliha faqat. Dimaafkan sedikitnya saja. Kemarin di sini bi fi'lihi ya. Kalau memang bi fi'li ghairihi cuman bi ridahu sama bi fi'lihi kan? Orang lain yang jeprot uh, supaya tidak bi fi'li supaya dimaafkan sedikit dan banyaknya orang lain eh jebrotan, Podo bi fi'lihi itu namanya sama itu dikatakan bifi'lihi. Nah, ini kesimpulan daripada semuanya. Cuman tadi yang masalah apa? Nah. Iya. Tunggu. Eh, Ayo. Iya. Yang tadi illal kharij min ma'dinin najasa kama ahlil ghaib. Kan tadi dikatakan eh, ini pendapat yang mengatakan bin Hajar ya Ibn Hajar mengatakan kalau darah dari manafit sedikit dimaafkan kan? manafit lobang, lobang yang ada di kita itu juga termasuk dubur, dubul, e, dubur wal gubul. Apa dimaafkan juga? Nah, illal kharij min ma'dinin najasa. Nah, kalau di sini tambahi Ibn Hajar Langsung aja Illa Illa in lam yakun minal min ma'dini najasa. Pertama sebelum dikiaskan kan aslinya kan memang yang dimaafkan itu darah head dan darah ru'af. Ya. Baginya darah head itu bukan ma'dinun najasa. Ya. Rahim itu bukan ma'dinun najasa. Kalau matana ke, ke eh, apa? tempatnya kencing itu ma'dinun najasa atau misalnya uh, usus besar itu ma'adun najasa. Tapi kalau apa namanya? Uh, keluarnya dari itu uh, bukan dari tempat itu enggak ada masalah. Walaupun manfaatnya sama. Berarti uh, kalau seperti apa? Darah basur bukan dari ma'adun najasa, cuma tidak dimaafkan basur. Oh iya. Iya. Basur dari dimaafkan. Dari maafkan dimaafkan basur kemarin. Kalau keluar darah dari dalam Indah bin Hajar wa Indah Ramli? Tidak, Sepakat. Hmm. Sebenarnya bukan dari Madin itu ya. Karena itu basur itu ada di ujung daripada dubur. Jadi bukan dari Madin itu. Ma'dinun Jadi ada ma'dinun najasa, ada Majro ya. Ada majalahnya apa dijadikan sama itu ma'adun najis dan majalah itu nanti. Coba diteliti lagi untuk yang berikutnya aja. nggak terlalu lama. Hmm. Ada yang perlu dibahas? Oke. Adapun sedikit banyaknya seperti tadi ya. Sedikit atau banyak ukurannya lobitnya seperti yang ada tadi. Sudah kita bahas tadi. Kemudian ijawis mahallahuma tadi sudah juga ada. Nanti perempuan dikasih apa namanya? Dikasih eh, tabel apa ya? Dikasih untuk perempuan. Sebenarnya kalau mendengarnya tadi itu lewat apa video streaming akan jelas karena di shooting ini ya. Eh, ada catatannya gitu. Tapi kalau lewat apa namanya eh, radio ya kurang jelas memang, kurang jelas. Taib, ada yang perlu dibahas? Mungkin bisa diulang yang ikhtalata bil ajnabihi wairu dhururiyah wairu wairu dhururi itu lam yu'fam talaqat Apa yang tidak paham khairud darurinya? Nah, ah, kemarin kan sudah dikatakan tidak uh, apa tidak bahaya, tetap dimaafkan kalau darah bertemu ya dan bercampur dengan keringat. Kita keluar darah. Kemudian ada keringat yang jatuh dari atas mengenai itu darah. Apa itu ajnabi? Itu kan ajnabi kan, bukan darah kan. Keringat itu kan bukan darah, ajnabi. Apa itu dikatakan doruri atau ghair daruri Doruri karena sulit untuk dihindari. Kemudian yang lainnya mak wudu, air wudu juga termasuk. Air mandi juga termasuk Walulita barut kemarin walaupun untuk mandi biasa. Awit tanadzuf atau mandi untuk bersih. Atau yang berjatuhan air yang berjatuhan ketika minum. Ketika minum netes kena darah tadi itu. Yang seharusnya dimaaf eh, dimaafkan sedikit banyaknya. Apa itu termasuk ajnabi air minumnya? Bukan dikata, uh, dikatakan ajnabi, cuman doruri, termasuk doruri. Au minat ta'am, au busok fi thawbihi. Ya, ini fi atau di selain thawb juga ini? Semua. Semuanya. Walau mengeri thawb. Dan hmm? Eh, jamaah. Ada pertanyaan ya, dari Ustaz kemarin. Kalau seandainya eh, ada orang cantuk itu, bekam itu biasanya Sebelum dikeluarkan darahnya dikasih minyak. Setelah dikasih minyak baru dikeluarkan darahnya. Setelah keluar darahnya baru diusap dikasih minyak lagi. Ya apa itu hukumnya? Di sini masalah ya, apakah itu mengeluarkan hijama itu ya itu termasuk berarti dimaafkan sedikitnya? Kan kalau bifi'lihi tadi dimaafkan dari sedikitnya kan? Mana bifi'lihi? Mutaaddi ya ada. Eh, kalau ada ya, kalau dengan pekerjaan dirinya ndak ini. Apakah termasuk ini? Berarti kalau seandainya seperti ya ngeluarkan seperti damamil, darah hijama dan semuanya itu kan kalau memang bukan bifi'lihi ya dimaafkan sedikit dan banyaknya. Kalau bifi'lihi berarti dimaafkan sedikitnya saja. Apakah mengeluarkan hijama itu bifi'lihi termasuk bifi'lihi yang dimaafkan sedikitnya saja atau tidak? Kalau di sini di kitab ya apa ini Ghayatul Munah mengatakan apa? Na'am la yadurrul fi'lu fil fasdi wal hajmi li'annahu lihaja. Berarti la yadur berarti bukan bi fi'lihi. Bukan bi fi'lihi, berarti dimaafkan sedikit atau banyaknya. Kemudian kalau sudah bercampur dengan minyak, gimana? Masuk kepada sesuatu yang doruri. Ini lafadznya au ala alatin nahwil fasdi min rikin waduhnin wa nahwihima dan misal-misal keduanya. Berarti apa? Termasuk doruri. Ihtilat bi, bi ajnabi yang doruri. Tidak apa-apa berarti. Ada yang perlu ditambah? Langsung aja, langsung. Mohon dijelaskan maknanya uruf. Kalau uruf itu secara umum, kalau bahasanya secara umum. Cuman ada arti dari istilahnya uruf itu ada yang tidak ditentukan. Oh, enggak. Ya, yang yang di, tidak ada kentu, ketentuan dari barang syariat. Tidak ada dhabit syariat. Ya, tidak ada dobit ketentuan dari barang syariat itu berarti secara umum. Orang seandainya mengatakan umumnya ya seandainya melihat tuh, wih, akhirnya darah tidak, Itu berarti banyak. Kalau seandainya itu ada darah itu. Kelihatan ada darah sedikit tuh. Ya, Pak, sedikit. Kan ada sebetulnya dobitnya, dobit dari istilah ada. Orang yang mengatakan itu apa sembarang orang. Umumnya. Umumnya bukan perorangan. Seandainya semua orang melihat akan melihat itu sedikit. Seandainya semua orang ketika melihat baik kebanyakan orang ketika melihat akan mengatakan banyak. Itu berarti umumnya seperti itu tidak melihat afrodnya. Tidak, tidak melihat afrodnya. Umumnya biasa.